Ikhwani fiddin, a'azakumullah. pulang dari masyayikh pulang dari masyayikh habis diislahkan habis suluh ini datang bicara sesungguhnya Syekh Muhammad bin Hadi sudah bilang bahwa Luqman itu termasuk Sa'afiqah baru datang sudah merusak sholat dan itu bukan bukan saya dengar dari orang lain saya yang dengar sendiri dari Solehuddin mau apa? mau saya bersumpah dengan nama Allah? saya akan sumpah ya. ya. Terus apa maknanya suluh? kalau seperti ini terus menyebarkan ucapan-ucapan al-asi orang yang bermaksiat dihukum ngamuk menjelek-jelekan Ustaz Luqman dan lain-lain terus apa maknanya Salah